sebagian orang menuduh Islam Islam itu bengis kumuh pemalas dengan dalih ada sebagian umat Islam menjadi aktor pengepoman sana dan sini banyak perkampungan kumuh di tengah-tengah masyarakat Islam. Banyak pengangguran di negara-negara Islam. Namun tentu tuduhan itu tidak mendasar karena Islam tidaklah bisa diukur dengan sebagian dari umatnya. Terlebih mereka juga belum tentu mencerminkan akan Islam karena harus dibedakan antara oknum umat Islam dengan Islam. Islam pasti benar. Karena Islam adalah agama yang Allah turunkan. Bersumberkan dari Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan layak ya'tihil batil min bayni yadayhi khalfihi. Al-Quran tidak ada salahnya. Tidak ada cacatnya baik dari arah depan atau arah belakang. Hadis Nabi SAW pun demikian. Allah tegaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah persembahan Allah SWT. Semuanya yang diucapkan Rasulullah adalah wahyu. Nabi tidak pernah bertutur kata hanya berdasarkan uh, hawa nafsunya. Jadi Islam pasti benar. Yang salah adalah sebagian dari oknumnya, oknum umat Islam. Ya, oknum umat Islam ada yang kumuh, namun itu tidak mencerminkan Islam. Islam tidak merestui itu. Rasulullah SAW telah menegaskan, Inna Allah jamil, yuhibul jamal. Allah itu indah, senang dengan keindahan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah separuh dari iman. Adakah syariat selain Islam yang mengajarkan kesucian itu separuh dari iman? Hanya Islam yang mengajarkan. Terorisme, Islam juga tidak mengajarkan. Islam mengajarkan kelemah lembutan bahkan sampai pun dalam menyembelih hewan Islam mengajarkan agar kita itu lemah lembut dalam menyembelihnya Rasulullah menegaskan inallah kata ihsana ala kulli syai Allah telah mewajibkan kita itu berbuat baik dalam segala urusan sampai pun ketika menyembelih sembelihlah dengan cara-cara yang baik dengan ditajamkan bisa sembelihannya jangan dipotong-potong sampai betul-betul sudah mati hewan korbannya hewan sembelihannya Islam mengajarkan kelemah lembutan. Bahkan Rasulullah SAW satu hari menyebutkan bahwa bisa jadi seorang pelacur itu, seorang pelacur itu bisa saja masuk surga berkat dia memberi minum seekor anjing. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala dengan memberi makan, menolong hewan, sembun seperti anjing? Rasul menyatakan, Wafikul idha batin ajrun. Pada setiap hewan yang masih hidup, kalau kita berbuat baik kepadanya, pasti mendatangkan pahala. Yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan inna dina al Islam. Islam agama yang benar, satu-satunya agama yang benar adalah agama Islam. Itulah agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Islam itu pasti benar. Namun oknum umat Islam bisa jadi salah. Bisa jadi berbuat melanggar keluar dari ajaran Islam. Namun andai umat Islam, andai Anda atau siapapun menjalankan Islam seperti Allah tegaskan udkhulu fisil mikafah. ajarkanlah Islam terapkanlah Islam amalkanlah Islam secara menyeluruh nih saya anda akan menjadi orang yang paling istimewa di dunia ini paling berguna seperti kata Rasulullah SAW orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling berguna bagi orang lain inilah Islam Islam rahmatan lil alamin membawa kerahmatan bagi alam semesta Islam tidak mengajarkan tindak anarkis perbuatan kumuh malas, Islam adalah agama yang sempurna. Jadi bedakan antara Islam sebagai agama dengan perilaku sebagian oknumnya. Pelaku sebagian oknum tidak mencerminkan Islam. Kalau Anda ingin mengenal Islam, tinjaulah Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Maka Anda akan kenal Islam. Radio Dakwah Al-Sunnah wal Jamaah. Al-Ghuraba FM